pembahasan yang ketiga poin jim wa yahrumu 'alal mar'atil muslimah tafliju asnaniha lil husni dan diharamkan atas wanita muslimah untuk mengikir giginya agar terlihat indah bi an تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين yaitu dengan cara mengikir dengan alat kikir sehingga terjadi jarak yang uh, dekat antara satu gigi dengan yang lain ada rongga ada lubang-lubang di antara satu gigi dengan yang lain dengan tujuan untuk memperindah. Amma idza kanatil asnan fiha taswih wa tahtaju ila amaliyati ta'dil li izalati hada taswih Adapun apabila memperbaiki gigi di mana dalam gigi tersebut ada taswih, ada pemandangan yang tidak bagus, sehingga diharuskan untuk diadakan perbaikan amaliyatu ta'dil yaitu dikerjakan gigi tersebut dengan tanpa mengikir contohnya ada liizalati hada taswih untuk menghilangkan gigi yang mungkin tidak beraturan au fiha tasawwus wahtajat ila islahiha atau di dalam gigi tersebut ada penyakit sehingga harus dibersihkan atau diperbaiki min ajli izalati dzalika untuk menghilangkan gangguan tersebut yang ada dalam gigi dzalika uh, fala ba'sa maka yang demikian diperbolehkan Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sini dibedakan antara mengikir gigi yang itu jelas disebutkan di dalam dalil yang sahih bahwa itu hukumnya haram. Ya, mengikir gigi itu hukumnya haram. Sedangkan merapihkan ya merapihkan gigi yang mungkin tidak beraturan, yang tidak enak dipandang ya atau bahkan dalam rangka untuk merapikan sehingga akan lebih mudah untuk mengucapkan bacaan Al-Qur'an dengan baik, maka yang demikian diperbolehkan. Lianna hadha min babil ilaj Karena ini masuk dalam pembahasan Al-ilaj Yaitu pengobatan Wa izalati ataswih Dan menghilangkan gangguan wa yakunu dzalika ala yadi tabibatin mukhtassah yang mengerjakannya adalah seorang dokter yang spesialis dalam urusan gigi Saudari-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini pembedaan antara mengikir gigi dengan ya merapihkan ya dalam rangka untuk menghilangkan pemandangan yang kurang enak, kurang segar ya atau mungkin ada penyakit, ada gangguan ya maka itu boleh dirapihkan ya diantaranya di zaman kita sekarang dengan memasang kawat ya kawat gigi ya yang demikian diperbolehkan ya dalam rangka untuk memperbagus gigi, merapihkan gigi dan kemudian bisa membaca Al-Qur'an dengan lebih fasih, membaca Al-Qur'an dengan lebih bagus, ya yang demikian diperbolehkan. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya poin dal wa yahrumu 'alal mar'ah amalu al-washm fi jismiha. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasimah wal mustausimah. Dan diharamkan atas wanita muslimah untuk menato di badannya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menato dan juga wanita yang minta untuk ditato. Wal wasimah yallati taghrizu aliyat awil wajh bil ibri thumma tahshu dzalika al makan bil kuhul awil midad yang disebut dengan al washimah yaitu seorang wanita yang menanamkan ya di tangannya ataupun di wajahnya dengan iber ya eh, dengan suntik dan kemudian dimasukkan ke dalamnya ke dalam atau ke bawah kulit tersebut ya dengan bahan-bahan dengan tinta. Ya, ini amalia wasem ya atau tato. Wal mustausimah yallati yuf'alu biha zalika Sedangkan mustausimah adalah wanita yang meminta untuk ditato. Wa amalun muharram wa kabirah min kabairi adz Perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, dan ini termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'alathu au fu'ila biha dikatakan bahwa ini adalah dosa besar karena ada laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu definisi dari dosa besar kabirah itu adalah semua dosa yang diancam dengan neraka atau diancam untuk tidak masuk ke dalam surga, dijauhkan dari surga, tidak mencium bau surga atau dilaknat ya atau dijauhkan dari rahmat Allah ya itu masuk dalam pengertian dosa besar. Dan di dalam hadis ini Nabi melaknat wanita-wanita yang menato atau yang minta untuk ditato, maka ini masuk dalam dosa besar. Wal la yakunu illa 'ala kabirah minal kaba'ir, sedangkan laknat itu tidak akan terjadi tidak akan diberikan kecuali pada dosa besar di antara dosa-dosa besar. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hikmah dari larangan tato ini bahwa itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya itu dengan fitrah yang salimah, dengan fitrah yang lurus baik fisik kita maupun batin kita, hati kita, maka semua Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Maka tidak boleh dirubah. Ya, di sana ada larangan-larangan yang mana itu bagian daripada merubah fitrah yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya ini tato. Di mana Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ya, badan yang baik, kulit yang indah, dan ternyata kemudian dirusak ya dengan coret-coretan tato tersebut maka ini merubah fitrah dan ini kemudian dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Akhwati fillah azani Allah wa iyakun poin selanjutnya hukmu al-khidab lin nisa wa sabghi asy'ar yaitu hukumnya memakai kutek ya khidab memakai kutek ya atau serbuk pacar dan mengecat rambut ya mewarnai mewarnai rambut wa al khidab qala al imam an-nawawi fi al majmu' amma khidabu al yadain war rijlain bi al hanna mustahab lil mutazawwijah minan nisa lil ahadith al mashura fihi intaha kalamuhu Ya terkait dengan khidab dengan pacar atau kutek Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya kitab fikihnya Al-Majmu' ya di jilid 1 halaman 324 beliau menyebutkan sedangkan ya mengkutek dua tangan, dua kaki dengan hanna, dengan kutek atau dengan pacar, maka ini perkara yang disunnahkan, perkara yang dianjurkan bagi wanita yang sudah bersuami. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang masyhur, ya. Maka itu hukumnya hukumnya sunnah bagi yang mutazawijah, bagi yang sudah berkeluarga. Bagaimana dengan gadis? ya maka selama itu ya tidak sampai terlihat oleh laki-laki hanya dilihat oleh mahram maka ini masuk dalam perkara yang mubah ya tapi ketika memakai di tangan di kaki maka harus dijaga tidak boleh dilihat oleh lelaki aznabi. ya tidak boleh dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya karena itu akan menimbulkan fitnah makanya yang disunnahkan adalah mereka yang sudah bersuami. Yusiru ila ma rawahu Abu Dawud annam ra'atan sa'alat Aisyah radhiyallahu anha an khidabi al-hanna faqalat la ba'sa bihi. Yaitu mengisyaratkan Al-Imam An-Nawawi mengisyaratkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud bahwa seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang memakai kutek ya. Memakai kutek atau pacar, maka Aisyah mengatakan la ba'sa bihi. Tidak mengapa, boleh. Walakinni akrahuha, tetapi aku tidak suka kata Aisyah radhiyallahu anha. Fa inna hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu rihahu karena kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan aromanya, ya tidak suka dengan aroma pacar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya wa anha radhiyallahu anha qala Au ma'at imra'atun min wara'i satrin biyadiha kitabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qabadha an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu dan dari Aisyah radhiyallahu anha ya beliau menceritakan ada seorang wanita sahabiah yang mengisyaratkan dengan tangannya dari belakang sitar dan memegang sebuah kitab ya sebuah tulisan diisyaratkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka kemudian tatkala Rasulullah melihat tangan tersebut maka kemudian Nabi menggenggam tangannya kemudian Nabi mengatakan waqala ma adri ayadu rajulin am yadu imra'atin Nabi mengatakan aku tidak tahu apakah itu tangan laki-laki atau tangan wanita. Qalat bal yadumra'atin maka wanita tersebut kemudian mengatakan bahkan itu adalah tangan wanita Qala law kanat imra'atan la ghayyarat atfaraki la ghayyarti atfaraki Jika seandainya itu wanita maka sungguh anti akan merubah kuku-kuku anti yakni bil yaitu dengan pacar Akhrajahu Abu Dawud dan Nasai Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara tangan laki-laki dengan tangan perempuan, yaitu terbedakan dengan uh, memakai pacar di kukunya. Dan itu yang membedakan dengan laki-laki. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Majmu' tadi bahwa ini merupakan sunnah bagi wanita yang sudah berkeluarga. Lakin la tasbaghu atfaraha bima yatajammat 'alaiha wa yamna at Akan tetapi seorang wanita ya tidak mewarnai kuku-kukunya dengan bahan-bahan yang uh, keras ya yatajammat yang akan mengeras sehingga menutupi kukunya sehingga tidak sampai air ke dalam kuku tersebut sehingga menghalangi tatkala bersuci maka yang demikian tidak diperkenankan ya sehingga yang diperbolehkan adalah bahan-bahan alami ya bahan-bahan yang dari tanaman ya sehingga itu sama sekali tidak menutupi kuku-kuku Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa amma sibghu al-mar'ah sya'ra ra'siha terkait dengan hukum seorang wanita mewarnai rambut kepalanya. Fa in kana shay'an fa in kana shayban fa innaha tasbighuhu bighairi as-sawad. Jika rambut tersebut sudah syaib ya rambut tersebut sudah putih, sudah beruban maka wanita merubah warnanya dengan warna selain hitam. Li'umumi nahyihi sallallahu alaihi wasallam bisawat karena keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah rambut putih dengan warna hitam. Ya, merubahnya dengan warna hitam. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita dapati di sini sunnahnya untuk merubah rambut yang sudah beruban, yang sudah kelihatan nampak ya banyak beruban disunahkan untuk ya diwarnai. Ya. Dan tidak boleh dengan warna hitam. Selain hitam silahkan Selain hitam ya warna yang lain maka diperbolehkan. Qala al-Imam An-Nawawi fi Riyadhus Shalihin bab nahyur rajul wal mar'ati an khidhabi sya'rihima bisawad. Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan satu bab yaitu bab larangan laki-laki dan perempuan untuk mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Wa qala fil majmu' wala farqa fil man'i minal khidab bisawat bainar rajul wal mar'ah. Hada madhabuna intaha. Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' beliau mengatakan tidak ada bedanya larangan tersebut yaitu mewarnai rambut dengan warna hitam. Ya, ketika sudah beruban diwarnai dengan warna hitam, maka tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Sama-sama itu dilarang dan inilah madhab kami ya madhab al-Imam An-Nawawi ya dan beliau mengambil madhab fikihnya adalah madhab Syafi'i wa amma sabghu al-mar'ati li sya'ri ra'siha al-aswad yatahawwal ila launin akhar pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan mewarnai rambut kepalanya dengan warna ya rambut kepalanya yang masih hitam yang belum beruban dan dirubah ke warna lain ya dirubah ke warna yang lain mungkin warna merah warna kuning ya warna ungu dan yang lainnya falladhi ara anna hadha la yajuz ya Syekh Saleh Fauzan beliau menyebutkan dan pendapat yang aku ambil adalah pendapat bahwa itu tidak diperkenankan Li'annahu la da'iya lahu karena tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk dirubah. Li'anna sawad bin nisbah sya'ar jamal. Karena warna hitam ya terkait dengan warna rambut, maka hitam itu adalah keindahan. Walaysa taswihan yahtaju ila taghyir dan itu bukan warna yang mengganggu sehingga harus dirubah. Walianna fi dzalika tasyabbuhan bil kafirat karena merubah warna hitam ke warna lain ini masuk dalam tasyabbuh ya menyerupai wanita-wanita kafir. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala dan ini masuk dalam pembahasan khilafiyah di kalangan para ulama. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau menguatkan bahwa itu diperbolehkan selama bukan tasabbuh kepada wanita-wanita kafirah. Ya, Syekh Utsaimin itu membolehkan. Selama bukan dengan niatan tasabbuh ya menyerupai dengan wanita-wanita kafir. Kenapa? Karena hadis yang melarang itu adalah larangan untuk merubah warna putih ke warna hitam. Ya. Dan selain itu tidak ada larangan, sedangkan dalam muamalah hukum asal dari muamalah itu mubah, diperbolehkan. Ya, maka ini masuk dalam perkara yang diperbolehkan, perkara yang mubah. Ya, merubah warna hitam tadi ke warna lain, terlebih lagi adalah yang sudah berkeluarga ya yang sudah bersuami sehingga berhias untuk suami ya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin beliau mengatakan ya hukum asalnya itu adalah boleh ya dan ini khilaf ya kalau yang disebutkan dalam kitab kita ini tanbihat oleh Syekh Saleh Fauzan beliau menyebutkan alasannya kenapa tidak boleh karena pada asalnya hitam itu adalah keindahan Ya hitam warna hitam untuk rambut itu warna yang indah. Ya bukan warna yang mengganggu sehingga harus dirubah. Ya. Kemudian alasan berikutnya beliau menyebutkan bahwa itu menyerupai wanita-wanita kafirah. Ya, sehingga ini khilaf. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa yubahu lil mar'ah anta tahalla min adh-dhahab wal fidda bima jarat bihil 'adatu wa hada bi ijma'i al ulama dan termasuk perkara yang mubah bagi wanita muslimah yaitu berhias dengan emas dan perak dan itulah yang ada dalam kebiasaan kita dan ini merupakan ijma' para ulama ya diperbolehkannya wanita memakai emas dan emas dan perak. Lakin la yajus laha an tudhir huliyaha lirrijal ghairal maharim. Dengan catatan saudari-saudari yang dimuliakan Allah ketika memakai emas dan perak berhias dengan emas dan perak entah itu cincin, gelang, kalung atau gelang kaki dan yang lainnya disyaratkan bahwa tidak boleh ditampakkan perhiasan tersebut kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, laki-laki ajnabi tidak boleh melihat perhiasan tersebut. Bal tasturuhu bahkan wajib bagi wanita untuk menutupi perhiasan tersebut khususan indal khuruj minal bait ya, yang terlebih lagi tatkala keluar dari rumah. Ya, tatkala meninggalkan rumah maka dijaga tidak boleh nampak di hadapan lelaki yang bukan mahramnya wa ata'arrud linadhari ar-rijal ilaiha ya sehingga kemudian nampak bagi laki-laki untuk melihat perhiasan tersebut ya maka yang demikian dijaga jangan sampai nampak jadi bagaimana kalau memakai gelang ya memakai cincin ketika keluar ya harus ditutupi, harus dijaga, tidak boleh nampak laki-laki yang bukan mahramnya. Ya kalau tidak berarti dilepas ketika keluar jangan pakai. Ya sehingga tidak nampak jelas bahwa itu tidak nampak. Lianna dzalika fitnah karena ini fitnah bagi laki-laki, itu menggoda laki-laki. Ya. Artinya kalau buat laki-laki dengan tanpa perhiasan saja itu sudah fitnah sudah menggoda apalagi ditambahin dengan dengan perhiasan maka sungguh itu ya fitnah bagi laki-laki wa qad nuhiyat an tusmi'a ar-rijala sauta huliyha padahal kita tahu seorang wanita dilarang ya untuk memperdengarkan laki-laki suara perhiasannya Allah fi rijliha perhiasan yang ada di kakinya memakai beberapa gelang sehingga kalau dihentak-hentakkan akan bunyi gemerincing ya tahta athiyab padahal itu tertutup ya yang demikian terlarang fakaifa bil huli adh bagaimana dengan perhiasan yang nampak yang bukan tertutup dengan pakaian ya seperti cincin dan yang lainnya gelang tadi ya maka tentunya ini lebih lebih terlarang dengan hikmah karena itu fitnah buat buat laki-laki. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini ya untuk wanita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan satu fitnah yang lebih besar bahayanya bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Ya, maka semua jalan yang menjadikan itu adalah fitnah untuk laki-laki maka itu ditutup di dalam Islam. Ya, disebut dengan saddu adzari'ah, menutup kemungkinan untuk terjadi sesuatu. Apa itu? Fitnah. Ya, seorang lelaki yang terfitnah kemudian terjatuh ke dalam kekejian, maka sebelum terjadi semua pintu-pintu tersebut ditutup di dalam Islam. Di antaranya ini terkait dengan perhiasan, terkait dengan seorang wanita bersuara, ya hendaknya bersuara dengan jelas, yang tidak dibagus-baguskan, dilembut-lembutkan, tidak didayu-dayukan, ya. Termasuknya adalah menundukkan pandangan. Ini semua adalah jalan-jalan yang disebut dengan sadu adzariah, menutup jalan menuju kepada fitnah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini terkait dengan uh, bab kita yang kedua terkait dengan bab berhias dan itu yang diberikan catatan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala dan kita memasuki masih ada beberapa waktu pembahasan di bab yang ketiga al-fasl ats-tsalits ahkamun takhtassu bil haid wal istihadhah wan nifas yaitu hukum-hukum terkait dengan haid, istihadhah dan nifas. Saudari-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang pertama adalah haid wa ahkamuhu. Pembahasan haid dan hukum-hukumnya. Fil lughah huwa sailan, ya, secara bahasa bahwa haid adalah sailan. Sala yasilu sailan, mengalir. Ya, haid secara bahasa artinya mengalir. Usyar'an damun yakhruju min qa'ri rahimil mar'ah fi awqatin ma'lumah min ghairi maradin wala isabah Darah haid adalah darah yang mengalir dari dalam rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Bukan karena sebab sakit dan juga bukan karena sebab luka. Wa innama huwa syai'un jabalallahu alaihi banati Adam. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang Allah sifatkan sebuah jibillah, sebuah sifat yang Allah adakan pada wanita-wanita keturunan Adam alaihissalam. Khalaqahullahu fir rahim li taghdiyati alwalad fir rahim waqtal haml thumma yatahawwal labanan ba'da wiladatihi. Darah haid tersebut adalah Allah ciptakan di rahim di mana sebelum menjadi darah tersebut Allah sediakan untuk bayi yang ada di dalam perut, yang masih ada dalam rahim. Ya, tatkala ada janin dalam perut, maka itu tidak menjadi darah haid, tetapi itu menjadi makanan janin tersebut ketika sedang hamil. Setelah selesai hamil kemudian melahirkan, maka yang seharusnya menjadi darah haid tersebut dirubah menjadi air susu. Ya, dirubah menjadi air susu. Makanya ASI tatkala dibiarkan itu akan berubah warna menjadi kemerahan ya. Karena ya tercipta dari perubahan tadi, perubahan makanan untuk janin ya. Kalau ternyata tidak dibuai maka akan menjadi darah haid ya. Kalau kemudian dibuahi menjadi makanan tersebut ketika sudah lahir maka berubah menjadi air susu. Fa idza lam takun al mar'atu hamilan wala murdi'an baqiya hadad la masrafa lahu fayakhruju fi awqatin ma'lumah. Sehingga tatkala wanita tidak hamil dan tidak menyusui maka darah tersebut ya tidak ada penempatannya sehingga kemudian keluar ya menjadi darah haid di waktu-waktu yang maklum ya waktu yang terbiasa fa tu'rafu bil 'adah awid daurah sehingga itu disebut dengan adah syahriyah atau daurah syahriyah yaitu menstruasi Baik, ini definisi dari darah haid ya. Kita masuk dalam pembahasan hukumnya as-sinnul ladzi tahidhu fihi al-mar'ah. Kapan seorang wanita mulai haid? Ghaliban aqallu sinnin tahidhu fihi al-mar'ah tis'u sinin ila 50 sanah. Ya, secara umum bahwa wanita paling cepatnya haid itu tatkala berumur 9 tahun. Terus berjalan sampai kemudian berumur 50 tahun. Sebagaimana firman Allah wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna. Dan wanita-wanita yang sudah tidak haid dari istri-istri kalian jika kalian ragu hitungan iddahnya maka iddah wanita yang demikian adalah tiga bulan wala ilam yahidna demikian juga wanita yang belum haid fa ya ya'isna min man balagna 50 sana wanita yang sudah menopause adalah wanita yang sudah berumur kurang lebih 50 tahun. Wala ilam yahitna hunna asighar duna atis dan wanita yang belum haid mereka adalah anak-anak yang belum sampai berumur 9 9 tahun. Inilah pembahasan fikih terkait dengan umur kapan paling cepatnya seorang wanita datang bulan dan kapan berakhir. Taib. Poin yang kedua ahkam al-haid. Poin kedua, hukum-hukum wanita yang haid. Poin yang pertama, <clears throat> yahrumu fi hali al-haid wat'uha fil farji. Ya, diharamkan tatkala wanita sedang haid untuk dikumpuli, ya. Untuk berjima di farj, ya, di kemaluan. Liqaulihi ta'ala sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita yang haid. Kul huwa adan, maka katakan bahwa darah haid adalah darah kotoran. Fa'tazilun nisa, maka tinggalkanlah istri-istri kalian fil mahid tatkala sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna dan janganlah kalian mendekat Artinya janganlah berhubungan intim sampai yathurna, sampai suci. Faida tatoharna jika telah suci. Ya, dan ini ditafsirkan oleh para ulama jika sudah mandi besar ya, faida tatoharna. Jika sudah mandi wajib fa'tuhunna, maka datangilah istri kalian min haitsu amarakumullah dari arah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Semuanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Wa yastamir hada at-tahrim ila an yanqati anha khuruju damil haid wa taqtasil minhu dan diharamkannya untuk berhubungan intim dengan istri yang sedang haid ini sampai terhentinya dari darah haid dan kemudian mandi ya mandi besar Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurna dan janganlah kalian mendekati istri kalian sampai suci. Fa idza tatahharna jika telah mandi, telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah istri kalian. Wa yubahu li zawji al-haid an yastamti' minha bima dunal jima' fil farji. Dan diperbolehkan bagi suami wanita yang haid tersebut untuk bersenang-senang dengan istrinya. Bima dunal jima' selama itu bukan hubungan intim fil farj di kemaluan. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Rawahu Muslim. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah, lakukanlah, perbuatlah segala sesuatu kecuali an-nikah yaitu hubungan intim. Arwahu Muslim hadis riwayat Muslim. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga di sini jelas bahwa yang diharamkan tatkala wanita sedang haid adalah hubungan intim di kemaluan. Sedangkan selain itu maka diperbolehkan. Ya, selain itu hubungan suami istri ya selain hubungan intim di kemaluan maka itu diperbolehkan. Taib, poin yang kedua dari pembahasan fikih wanita yang haid, tatruku al-haid as-sauma was salah fi muddati haidiha wa yahrumu 'alaiha fi'lihima wa la yasihani minha. Wanita yang haid harus meninggalkan puasa dan salat tatkala sedang haid dan diharamkan untuk mengerjakan keduanya, mengerjakan puasa dan salat. Kalaupun mengerjakan maka itu tidak sah. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum." Muttafaqun alaih. Sebagaimana sabda Nabi, bukankah ketika wanita sedang haid maka ia tidak salat dan tidak berpuasa. Ya ini berbicara tentang Perbedaan laki dan perempuan di mana wanita itu nakisatu aklin dinin. Ya wanita itu berkurang atau kurang akal dan agamanya. Berkurang agamanya ini karena wanita ketika sedang haid itu tidak berpuasa dan tidak sholat. idza tahurat al-haidu fa innaha taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah dibedakan antara puasa dengan sholat wanita yang haid ketika sudah bersih sudah suci maka kemudian ia mengganti puasa wajib yang ia tinggalkan dan tidak mengganti sholat yang ia tinggalkan atau sholat wajib yang dia tinggalkan dibedakan antara puasa dengan sholat liqauli Aisyah radhiyallahu anha kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fakunna nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar is shalah muttafaqun alaih. Dahulu tatkala kami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami diperintahkan untuk mengganti puasa yaitu puasa wajib dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini agama kita ya. Din Islam bahwa itu bergantung kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bukan kembali kepada akal dan perasaan kita tidak, tetapi kembali kepada dalil apa yang Allah firmankan dan disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya tatkala Aisyah radhiyallahu anha ya ditanya tentang kenapa harus mengkodok puasa tetapi tidak mengkodok sholat maka jawaban Aisyah ini jawabannya. Demikianlah Rasulullah memerintahkan ya. Itulah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Ini jelas. Dan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam menyikapi syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang terkadang akal kita ini ya tidak menerima syariat tersebut Terkadang perasaan kita tidak sejalan dengan syariat tersebut, ya. Oleh karenanya hendaknya perasaan kita, hawa nafsu kita hendaknya tunduk kepada dalil, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa al-farqu wallahu a'lam anna shalah tatakarrar falam yajib qada'uha lil haraj wal mashaqqah fi dzalika bi khilafi as-siyam. Bedanya antara sholat dengan puasa Karena sholat itu adalah amalan yang terulang-ulang yang Sehari lima kali wajibnya Sehingga tidak wajib untuk dikodok ya Kenapa? Karena ada haraj, ada sesuatu yang menyulitkan Wal masyakoh, sesuatu yang memberatkan Ya bikhilafi asyam dan ini berbeda dengan puasa di mana puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan itu pun jumlahnya hanya ya 30 hari atau 29 hari sehingga sisa bulan yang ada dari 11 bulan yang ada untuk menggantinya itu mudah ya berbeda dengan salat fardu yang dalam sehari saja itu lima kali Saudari-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita tambah satu poin jim wa yahrumu 'alal haid masu al-mushaf min ghairi ha'il. Diharamkan bagi wanita haid untuk memegang mushaf, memegang Al-Qur'an tanpa pembatas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali mereka-mereka yang suci atau yang disucikan ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر dan juga apa yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm la yamassul mushaf illa tahir tidaklah menyentuh mushaf kecuali yang suci hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya Wa huwa yusbih al-mutawatir dan ini hadis ini seakan-akan mutawatir atau mirip dengan hadis yang mutawatir li talaqi annas lahu bil qabul karena manusia menerima makna hadis ini dan mengamalkan hadis ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, madhhabul a'immah al-arba'ah annahu la yamassul mushaf illa tahir. Kata Ibn Taimiyah rahimallahu taala bahwa madhab para imam fikih yang empat ya itu semuanya mengatakan la masul mushaf illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Wa amma qira'atu al-ha'id lil Qur'an min ghairi masi al-mushaf fahiya mahallu khilaf baina ahli al-ilmi. Sedangkan membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dengan tanpa memegang mushaf maka ini yang menjadi khilaf ya terjadinya khilaf di kalangan ahlul ilmi. Wa al-ahwat annaha la taqra al-Quran illa 'inda darurah dan yang lebih menjaga ya ahwat lebih berhati-hati bahwa seorang wanita yang haid tidak membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan penting ya, dalam keadaan darurat. Artinya dalam keadaan sangat mendesak. Kama idza khasyat nisyanahu seperti wanita yang takut lupa dengan apalan Al-Qur'annya. Wallahu a'lam. Ya ini saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dibedakan antara memegang mushaf dengan yang kedua membaca Al-Qur'an dengan tanpa memegang mushaf. Kalau memegang mushaf apa yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Fauzan bahwa itu hukumnya tidak boleh ketika haid. Ya kecuali harus dengan pelapis ya, mungkin dengan kaos tangan, mungkin dengan kain ya, silakan itu boleh. Ya. Sedangkan membacanya bagaimana? Ya membacanya pun ya beliau merojihkan bahwa yaitu uh, khilaf kata beliau tetapi beliau menguatkan bahwa tidak boleh kecuali dalam keadaan dibutuhkan atau dalam keadaan mendesak. Ya Allah alam ini khilafnya kuat akhwat semuanya. Ya terkait dengan wanita haid apakah boleh membaca Al-Qur'an atau tidak, ya. Ini khilafnya kuat. Sebagian ulama membolehkan, ya. Ini bagian daripada zikir kepada Allah, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, lisan kita untuk berzikir, hati kita untuk berzikir kepada Allah di antara zikir tersebut adalah membaca Al-Qur'an ya maka ini adalah khilaf ya wallahu alam dan Syekh Saleh Fauzan menguatkan bahwa kalau tidak ada ya yang dikhawatirkan maka kembali kepada hukum asal untuk tidak membaca Al-Qur'an tetapi banyak ulama juga yang lain yang menguatkan ya diperbolehkannya untuk membaca Al-Qur'an selama itu tidak memegang secara langsung Demikian akhwat fillah, azan Allah wa iyyakum kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan akhwat. Tayyib bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada dua pertanyaan di sini bagaimana jika cincin tersebut adalah cincin pernikahan, apakah tetap harus dilepas ketika keluar? Ya, akhwat fillah rahimakumullah. Ya, cincin pernikahan ya kalau di dalam uh, Islam Apakah ada yang namanya tukar cincin ya? Kalau itu memang bukan dari kebiasaan kita ya, bukan dari Islam ya, tukar cincin. Tapi kalau ternyata suami ternyata memberikan cincin atau maharnya adalah cincin, bagaimana itu? Apakah harus dilepas ketika keluar rumah? Ya. Ini yang tadi kita bahas. Tidak membedakan apakah itu cincin pemberian suami, cincin pemberian orang tua, ya atau cincin yang lain atau perhiasan yang lain ya selama itu keluar dari rumah maka itu harus ditutup ya sehingga dengan jilbab besar kita itu untuk menutup kalau tidak bisa maka harus dilepas ya harus dilepas kenapa karena itu e, disebutkan ilahnya tadi adalah itu adalah fitnah ya itu akan dilihat oleh laki-laki dan itu tentunya fitnah buat laki-laki artinya kalau seorang laki-laki melihat dengan tanpa cincin ya bisa jadi terfitnah gitu ya, bisa jadi tidak. Tetapi kalau ada cincin maka mata semakin e, menuju kepada warna yang e, gemerlap tadi ya, cincin emas misalnya, cincin perak yang jelas itu akan semakin e, membuat fitnah ya bagi laki-laki, maka yang demikian di, dilepas. Kecuali di hadapan mahram kita, keluarga kita yang mahram maka dipersilakan karena dengan mahram ya pakaian kita bagaimana adalah pakaian yang biasa nampak di di keluarga kita ya kalau wanita itu mungkin pakaian bawah itu sampai di bawah lutut kemudian di lengan itu ya sampai di siku dan kemudian membuka jilbab ya kelihatan rambutnya itu yang nampak dengan mahram ya itu diperbolehkan kalau di hadapan mahram demikian juga perhiasan kemudian apakah perhiasan yang tidak boleh terlihat termasuk perhiasan dari non emas dan perak contohnya gelang kain misalnya iya sama sama tadi membahas tentang emas dan perak itu adalah ya kebanyakan perhiasan yang dipakai bagaimana dengan perhiasan yang lain yang boleh nampak itu perhiasan yang apa adanya ya artinya pakaian memang ya gimana mau menghilangkan pakaian tidak bisa itu ma minha yang Allah sebutkan kecuali yang nampak gitu ma'dhaharu minha kecuali yang nampak yaitu sesuatu yang tidak bisa di tidak bisa dihindari ya tetapi kalau perhiasan-perhiasan tadi seperti ya cincin dari kain atau cincin dari besi mulia yang lain selain emas dan perak ya dan yang semisalnya ya maka yang demikian dihindarkan dari uh, untuk terjadinya fitnah Baik, selanjutnya Ustadz bagaimana kalau kita menyentuh mushaf dengan kain Akan tetapi kita juga tetap memegang kertas-kertas di dalam di dalamnya Untuk membalik lembar-lembar mushaf tersebut Mohon penjelasannya Iya Jadi ketika memegang mushaf ya memakai penghalang ya Memegang mushaf itu semuanya Mushaf itu ya sampulnya ya isinya, ya kertas semuanya yang di dalamnya, ya halaman 1 sampai halaman terakhir itu namanya mushaf. Maka ketika menyentuh itu, maka kita menggunakan ya penghalang dengan kain atau dengan kaos tangan gitu ya, tidak memegang langsung ketika sedang haid. Bagaimana hukumnya memakai jam tangan namun terlihat laki-laki ajnabi ya memakai jam tangan. Wallahu alam ya jam tangan ini bagian dari perhiasan yang biasa nampak ya, madhharu minha, perhiasan yang biasa nampak dan memang kita butuhkan ya. Sehingga Allahu alam selama itu jam yang uh, bukan jam yang memang dipenuhi dengan perhiasan ya, tapi jam yang wajar, yang biasa. Wallahu alam ya mudah-mudahan demikian diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Syukur wanita mungkin lebih menutup lagi dengan memakai kaos tangan misalnya jelas ini tertutup atau mungkin lengan bajunya lebih panjang ya. Sebagian lengan baju itu ada uh, kancingnya yang bisa dimasukkan di jari salah satu jari ya di jari tengah sehingga benar-benar menutup gitu ya. Nah itu jelas itu tertutup ketika memakai jam itu lebih aman, lebih menjaga diri yang seperti itu. Taib selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kalau sudah terlanjur diwarnai Sedangkan memakai hitam tidak boleh Kalau terlanjur diwarnai dengan warna hitam Ya di, Terlanjur diwarnai dengan warna hitam Dan mungkin tidak bisa dihilangkan Ya sudah kita kembali kepada Allah. Artinya seorang wanita yang rambutnya sudah putih, sudah uban, kemudian diwarnai hitam, padahal itu terlarang, segera kembali kepada Allah, segera bertobat, istighfar dan taubat kepada Allah. Ya, dan rambut kan tumbuh, nanti lama-lama akan habis juga yang warna hitam tersebut ya. Akan ya semakin panjang sehingga sebagaimana kita bahas kemarin boleh di ya dipotong sebagian sebagaimana kita bahas kemarin, maka sampai kepada ya e, hitamnya pun habis begitu sehingga yang putih boleh diwarnai dengan warna selain hitam kecuali kalau pertanyaan ini adalah diwarnai ya warna rambut hitam yang sudah diwarnai dengan selain hitam bagaimana ini tadi khilaf tadi ya antara para ulama di antaranya Syekh Saleh Fauzan dengan Syekh Al Utsaimin di mana Syekh Saleh Fauzan mengatakan e, tidak boleh karena tidak ada keharusan tidak ada tuntutan bahwa hitam itu adalah suatu yang paling indah pada rambut gitu ya. Makanya ini khilaf dan kalau Syekh Al-Utsaimin mengembalikan kepada hukum asal bahwa itu adalah boleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian akhwat semuanya kajian kita di sore hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itulah kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Ramlan Hafizahullah Ta'ala Tentang nasihat untuk para wanita Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Tak lupa kepada beliau Al-Ustaz Ramlan Hafizahullah Ta'ala Kami ucapkan jazakumullahu khairan Demikian kajian pada sore hari ini Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirka wa atubu ilaik Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi alamin Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh